ta'arud al jarah wa ta'dil kontradiksi kontradiksi antara jarah dan ta'dil definisi ta'arud al jarah wa ta'dil kontradiksi pertentangan antara jarah dan ta'dil adalah penyebutan seorang perawi dengan dua buah sifat yang menimbulkan kontradiktif yaitu sifat yang menuntut riwayatnya ditolak dan sifat yang menuntut riwayatnya diterima. Misalnya sebagian ulama berkata innahu sikotun, dia adalah sikoh. Sedangkan ulama yang lain berkata innahu do'ifun, dia adalah perawi do'if. Berbagai kondisi ta'arud al-jarah wa at-ta'dil. Kondisi pertama, jarah dan ta'dil tersebut sama-sama masih samar Sebab pemberian jarah dan takdil tidak dijelaskan. Jika kita berpendapat bahwa jarah yang mubham itu tidak dapat diterima, maka berarti kita menerima takdil tersebut meskipun mubham, karena pada hakikatnya tidak ada lagi pertentangan. Namun jika kita berpendapat bahwa jarah mubham dapat diterima, dan inilah yang rojih, maka berarti terjadilah pertentangan antara jarah wa takdil. Dalam kondisi seperti ini, maka kita mengambil pendapat yang terkuat di antara pihak yang melakukan jarah dan takdil. Hal ini bisa dilakukan dengan mengetahui dan membandingkan sifat adil dari para pemberi jarah dan takdil. Mengetahui kondisi pribadi sang perawi. Meneliti sebab-sebab pemberian jarah dan takdil kepada perawi atau dengan membandingkan jumlah jarah dan takdil yang diberikan kepada perawi tersebut. Kondisi kedua, jarah dan takdil tidak mubham atau samar. yakni sebab-sebab pemberian jarah dan takdil dijelaskan. Dalam kondisi ini jarah diunggulkan. Hal ini dikarenakan orang yang mengucapkan jarah tersebut memiliki tambahan ilmu terhadap kondisi perawi tersebut. Kecuali jika orang yang melakukan takdil mengatakan, Aku lebih tahu bahwa sebab pemberian jarah kepada perawi tersebut telah hilang dari dirinya. Dalam kondisi seperti ini, takdil yang diberikan orang tersebut lebih dikedepankan karena orang yang mengatakannya memiliki tambahan ilmu terhadap kondisi perawi. <clears throat> kondisi ketiga, takdil bersifat mubham, sedang jarah bersifat mufassar. Dalam kondisi seperti ini, jarah diunggulkan karena orang yang memberikan jarah memiliki tambahan ilmu mengenai, mengenai kondisi perawi. Kondisi keempat, jarak bersifat mubham sedangkan takdil bersifat mufassar. Dalam kondisi seperti ini, takdil diunggulkan karena kedudukan lebih kuat. Sampai di sini selesailah, selesailah materi mustalah hadis sesuai kurikulum SMA kelas 1 yang ditulis oleh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh amal soleh menjadi sempurna dan seluruh waktu menjadi berguna. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat dan setiap orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Selesailah bagian pertama, kemudian akan dilanjutkan dengan bagian kedua. Bagian kedua ini akan diawali dengan pembahasan mengenai pembagian hadis berdasarkan individu yang dijadikan sandaran.